Sebagaimana sebaliknya rakyat juga memiliki hak yang menjadi kewajiban penguasa untuk menunaikannya. Telah kita baca penjelasan dari penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang bagaimanakah hak para penguasa yang menjadi tanggung jawab rakyat. Bahwasanya penguasa itu memiliki hak untuk diberi nasihat, memiliki hak untuk menerima masukan, dan memiliki hak untuk didengarkan dan juga ditaati perintah-perintahnya. Sebagaimana yang namanya rakyat, mereka juga memiliki hak yang menjadi tanggung jawab penguasa untuk ditunaikan dan itu berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan duniawiyah ataupun kemaslahatan ukhrawiyah diniyah. Kita lanjutkan penjelasan dari penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu kami pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fanazalna manzilan. Kemudian kami singgah di sebuah tempat. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال maka ada seseorang yang diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggil para sahabat. Fakala maka orang itu mengatakan as-salatu jami'ah. Mari kita semua berkumpul untuk salat. Fajtama'na ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kami pun berkumpul menuju kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam karena posisinya waktu itu sedang singgah dan para sahabat mencari tempat yang pas untuk istirahat masing-masing mengurus barangnya. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan, ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka semua. Maka dipanggillah mereka semua untuk kumpul. Setelah mereka berkumpul, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah." Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk mengarahkan umatnya pada kebaikan yang diwahyukan kepada nabi tersebut. Jadi menjadi tanggung jawab masing-masing nabi untuk menyampaikan, untuk mengarahkan. Hendaknya masing-masing nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan tanggung jawabnya yang itu merupakan hak umatnya masing-masing. Tidak ada satupun kebaikan pada masing-masing generasi, melainkan Nabi yang ada telah menyampaikan kepada umatnya. وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا ya'lamuhu lahum Dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Jadi para nabi itu bertugas untuk mengarahkan umatnya untuk memberikan bimbingan kepada umatnya. Mana jalan kebaikan, mana jalan kejelekan, mana hal-hal yang harus dilakukan, mana hal-hal yang harus dihindari dan ditinggalkan. Itu menjadi tanggung jawab mereka. Itu menjadi amanah dan kewajiban mereka yang harus disampaikan kepada umat. Wa inna ummatakum hadhihi Ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Dan umat kalian ini, yakni umat Nabi alaihi salatu wassalam, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Telah dijadikan kejayaannya itu pada generasi pertamanya. Yakni kejayaan Islam itu pada generasi pertama Islam kalau generasi-generasi setelahnya ingin mendapatkan kejayaan yang sama, maka hendaknya mereka mengikuti bagaimanakah generasi yang pertama. Karena memang awal-awal Islam itu generasi yang paling utama mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah para sahabat, mereka melihat langsung bagaimanakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Al-Quran turun ketika itu, yakni masa-masa kejayaan wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha namun di akhir generasi ini mereka akan menghadapi bala musibah dan juga perkara-perkara yang dibenci yakni semakin jauh dari masa kejayaan Islam fitnah bermunculan, kebitahan bermunculan, kemaksiatan mulai menjamur dan merata, disitulah umat akan dihadapkan dengan bala malapetaka wa umur tunkirunaha dan perkara-perkara yang dibenci. Wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'da. Dan akan datang sebuah fitnah yang membuat satu dengan yang lainnya itu runtuh yakni fitnah itu akan datang silih berganti ya akan menghampiri dan akan menyambar generasi akhir umat ini karena mereka jauh dari masa kenabian jauh dari masa kejayaan dan ilmu semakin ditinggalkan karena banyaknya fitnah banyaknya bid'ah banyaknya kesesatan yang menggantikan kebenaran sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan dan menyatakan dalam sabdanya yang lainnya beliau mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir 'udan 'uda. Fitnah itu akan dihamparkan, akan dipaparkan kepada hati Bani Adam seperti potongan dan anyaman karpet atau tikar sedikit demi sedikit. Ini juga demikian. Balak itu akan diberikan kepada akhir umat ini sedikit demi sedikit. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadihi mahlakati. Ketika fitnah itu datang, seorang mukmin akan mengatakan hadihi mahlakati. Ini adalah waktu kehancuranku, yakni saking dahsyatnya. Masing-masing fitnah itu akan taji'u wa tahmilu bidahayaha. Masing-masing fitnah itu akan menyambar, akan datang dan akan memakan korban. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadihi wa hadihi. Dan fitnah yang berikutnya datang lagi yang kemudian seorang mukmin mengatakan ini adalah kehancuranku dan ini adalah kehancuranku. Yakni fitnah itu silih berganti ya. Dalam keadaan hati-hati umat manusia itu sangat lemah, mudah untuk goyang, mudah untuk goncang, mudah untuk jatuh. Sementara fitnah itu menyambar melebihi petir. Ganasnya dan dahsyatnya. Faman ahabba ayyuzahziha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi muniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka barang siapa yang dia berkeinginan untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika ajal menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini solusinya. Ketika terjadi yang namanya fitnah, menyambar umat manusia satu demi satu berdatangan, korban satu demi satu berjatuhan. Banyak orang yang terbawa tenggelam dan terbawa dengan arus fitnah itu, solusinya cuma satu, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kuatkan keimanan kalian, banyak berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yati ilan nas alladhi yuhib ayyuta ilaih dan hendaknya dia mendatangi orang-orang yang dia yang yang mana orang itu suka untuk mendapatkan nasihat yakni hendaknya dia juga mengajak yang lainnya dan menyelamatkan yang lainnya dari fitnah tersebut waman baya'a imaman fa'atahu safqata yadih wa samarata qalbih falyuti'hu in istata' dan barang siapa yang telah membaiat seorang penguasa kemudian dia telah menyerahkan tangannya dan dia telah menyerahkan hatinya falyuti'hu inistata'a maka hendaknya dia mentaati penguasa tadi semampunya fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar dan apabila ada pemimpin lain yang dibaiat dalam keadaan pemimpin yang pertama telah sah maka penggal kepala pemimpin yang kedua Ya. ini kalau ada terjadi pemberontakan yang mana pemberontakan ini bertujuan untuk mengkudeta pemimpin yang sah menggantikan posisinya perangi mereka. Karena kita sudah membayar yang pertama, kita sudah e, mendengarkan dan taat kepada yang pertama, dan itulah yang sah. Maka penguasa-penguasa imitasi ini yang dia itu berkeinginan untuk mengkudeta penguasa yang sah, perangi mereka. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang cukup panjang menjelaskan tentang bagaimanakah kondisi umat ini pada generasi belakangan. Generasi awal afiatuha muntasyurah. Generasi yang pertama betul-betul jaya, makmur. Karena pemimpinnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah raja, beliau adalah pemimpin, beliau adalah kepala negara sekaligus sebagai seorang nabi maksum dari kesalahan, langsung dibimbing oleh Rabbul Alamin, membimbing para sahabat selaku sebagai rakyat ketika itu, jaya Islam pada masa itu. Ketika Rasul meninggal, dikatakan oleh para sahabat, di ujung generasi sahabat hendak masuk pada generasi tabiin muncul fitnah ya fitnah qadariyah sebelumnya fitnah khawarij di zaman Rasul namun langsung ditepis sama Rasul dan diperingatkan oleh Rasul tentang bahayanya. Tidak begitu apa namanya e, tidak begitu dahsyat, langsung reda. Karena Rasul langsung menunjuk orangnya dan langsung memperingatkan sahabat dari kejelekan orang tersebut. Ketika Rasul meninggal, di ujung generasi sahabat muncul fitnah di kota Basrah yang dibawa oleh seseorang yang bernama Sinsawah atau Susan. Ya, dia me mempromosikan keyakinan qadariyah, gulat qadariyah yang menyatakan bahwasanya al-amru unuf, Allah tidak mengetahui bagaimanakah e, nasib seorang hamba kecuali kalau sudah terjadi. Dipasarkan tapi nggak laku. Mengingat kondisinya atau posisinya sun sawah ini hanya bakul sayuran. Orang nggak nggak noleh sama dia. Namun ternyata ya keyakinan dia diadopsi oleh seseorang bernama Ma'bad al-Juhani. Dan dia seorang yang ditokohkan dan dianggap sebagai tokoh umat ketika itu, dia yang mulai menyebarkan pemikiran Qadariyah. Maka orang-orang yang ada di Basrah bingung dengan fitnah ini. Mereka datang ke Mekah tujuannya untuk umrah sekaligus pengen ketemu dengan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata mereka bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bertanya, kita di Basra ini ada sekelompok orang yang orang-orang ini bukan orang sembarangan, orang yang memiliki ilmu dan biasa melakukan kajian-kajian taklim. Tapi mereka punya pemahaman yang aneh. Mereka mengatakan bahwasanya al-amru unuf. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui keadaan dan kondisi hamba kecuali kalau sudah terjadi. Hamba tadi sudah berbuat, baru Allah tahu. Maka sahabat Abdullah bin Umar marah besar. Beliau pun langsung mengatakan kepada para tabi'in tadi, sampaikan kepada mereka, anibari bari'un wahum wa Saya berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari bagian saya. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bakal diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Fitnah. Ya, apakah selesai? Tidak semakin besar fitnahnya. Pada masa pemerintahan sahabat Utsman mulai muncul khawarijnya tadi yang sebelumnya apa namanya tunduk apalagi di zamannya sahabat Umar gak berani ya begitu di zaman sahabat Utsman di akhir-akhir pemerintahan beliau mulai mereka bikin rusuh sampai akhirnya terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala fatajiul fitnah watajiul fitnah watajiul fitnah fitnah terus berganti ila yaumina hada wa wa azumat sampai detik ini dan semakin besar fitnah itu kalau detik ini kita betul-betul menyaksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau mengatakan ratusan tahun sebelumnya di hadapan para sahabat, sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan. Umat ini itu akan berpecah menjadi 73 golongan, ya. Dulu di zaman Rasul cuma ada satu, firqatun najiyah, taifatun mansurah, ahli sunnah wal jamaah. Satu, dibilang Islam, orang semua paham. Islamnya siapa? Islamnya Rasul zaman sekarang kita lihat 73 golongan ya semuanya mengaku berjubahkan Islam semuanya mengaku mengangkat Alkitab semuanya mengaku mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam masing-masing mengaku di atas tariqatu itu islam tapi Rasulullah SAW mengatakan kulluha binar kabeh di neraka ya illa wahida kecuali satu wahiyal jamaah yaitu ahlu sunnah wal jamaah fitnah selalu berganti ya di masa sekarang fitnah sudah berganti. Apalagi urusan yang namanya kekuasaan. Apalagi yang namanya urusan sultan, ya. Lebih-lebih lagi, ya. Mungkin lebih jahat daripada khawarij di masa di masa lalu. Barakallahu Apa yang dijadikan sebagai kebijakan penguasa tolak sama rakyatnya. Seakan-akan rakyat itu yang paling berkuasa atas negara Masing-masing berbicara, masing-masing memutuskan, bahkan berani menghakimi penguasanya. Wal billah. Wasalan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam rajulun ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam fakala lelaki tadi mengatakan ya Nabi Allah wahai Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna Lelaki ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu kalau ada para penguasa yang memimpin negara kita, tapi penguasa ini jahat, mereka meminta haknya dan menghalangi hak kita. Apa yang engkau sarankan? Ini penguasa dolim ini. Ini penguasa jahat ini. Tidak perhatian dengan rakyatnya. Pengennya enak sendiri. Kalau berkaitan dengan haknya penguasa, ditekankan, diwajibkan, diilzamkan, semua rakyat wajib nurut. Tidak, mati. Sementara haknya kita nggak dikasih sama sekali. Laya opo, apa? Fama Muruna? Apa pendapatmu wahai Rasul? Apa perintahmu wahai Rasul? Ini sudah ditanyakan ratusan tahun sebelumnya fa'arada anhu. Rasul berpaling dari orang ini. marratan Lelaki ini tetap ngejar Rasul, bertanya untuk yang kedua kalinya, "Gimana Rasul?" Ya, ngejar. Rasul berpaling, tidak langsung menjawab karena sesuatu yang sangat berat. Konsekuensinya sangat berat dan ketika itu Rasul masih ada. Beliau menjadi kepala negara, kejayaan di mana-mana. Tapi para sahabat khawatir, gimana kalau seandainya Rasul meninggal, digantikan dengan penguasa-penguasa yang dolim, penguasa yang jahat, ya apa nasibnya kita ini? Terus dia mendesak Rasul saw. Alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Beliau mengatakan, tetap dengarkan mereka, tetap taati mereka, tanggung jawab mereka di atas pundak-pundak mereka sebagaimana tanggung jawab kalian ada di atas pundak-pundak kalian. Syariat memerintahkan kalian sebagai rakyat untuk tunduk, untuk taat, maka taatilah. Mereka para penguasa diwajibkan untuk menunaikan hak rakyatnya. Tidak mau tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kalian. Kalian hanya mendengarkan dan taati selama dalam perkara yang ma'ruf. Ini solusi dari Nabi alaihi salatu wassalam ratusan tahun sebelumnya. Ditanyakan di masa kejayaan Islam. Ditanyakan dalam keadaan Rasul masih hidup Ditanyakan dalam kajian Islam masih jaya. Rakyat makmur sentosa. Ditanyakan pertanyaan seperti ini. Dan Rasul memberikan jawaban yang paten, yang menjadi solusi untuk semua yang ada. Adapun sekarang, wah, oh, macam-macam penguasa ini nggak mau ngasih hak rakyatnya, kelas ya demo di mana-mana, penguasanya dihujat, dicaci maki, wa ila akhirih wal Wa min huquq wa min huquqil wulati 'ala ra'iyah. dan termasuk di antara hak penguasa yang menjadi tanggung jawab rakyatnya adalah musa'adatul ra'iyah liwulatihim fi muhimmatihim. Hendaknya rakyat itu kerjasama bersinergi dengan penguasanya pada kebijakan-kebijakan mereka. بحيث يكونون عونا لهم على تنفيذ الأمر الموكول إليهم يعني masing-masing rakyat diberi tanggung jawab untuk kerjasama dengan penguasanya dalam urusan yang menjadi amanah para penguasa. Kerjasama. Kalau rakyat itu mau kerjasama, betul-betul membantu penguasanya insya Allah Ta'ala akan terwujud negara yang makmur, aman, dan sentosa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjaminnya. Rasulullah SAW juga sudah memberikan jaminannya. Kalau kita ingin memiliki penguasa yang baik, kerjasama dengan mereka. Dalam perkara yang mubah, dalam perkara kemaslahatan, dalam perkara kebaikan bersama. وأن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته في المجتمع dan hendaknya masing-masing rakyat itu mengetahui posisinya di tengah-tengah masyarakat. Kamu jadi apa? Oh, saya hanya rakyat biasa. Ya wis, nek rakyat biasa manuto, ya. Oh, kamu jadi apa? Oh, saya termasuk dari uh, jajaran pemerintahan. Ya sudah, bantu pemerintahmu. Bantu mereka untuk bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi penguasa itu nggak gampang, ya. Jadi penguasa itu nggak gampang, berat. Tanggung jawabnya sangat berat. Rakyat cuma ngerti hasil, nggak ngerti gimana proses. Hasilnya nggak sesuai dengan mereka, wis protes nggak karu-karuan. Ini nggak bagus. Kalau tidak ada kerjasama yang baik antara rakyat dengan penguasanya, gimana mau baik? Gimana mau damai? Gimana mau aman dan sentosa? Ingat nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama sahabat ini, wahai Rasul, seandainya nanti, seandainya nanti bukan berandai-andai dan terjadi ada penguasa tidak ngasih haknya kita, tapi hak mereka diminta untuk dipenuhi. Ya apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Rasul mengatakan isma'u wa ati'u. Tetap dengarkan mereka, tetap taati mereka. kerjasama kalian dengan mereka. Ya sudah, kalau itu kebijakan penguasa, ikuti. Selama itu perkara yang baik dan bisa ditoleran. Kalau seandainya itu perkara yang maksiat, jangan diikuti, tetapi tetap dihormati. Itu prinsip Islam. Beliau mengatakan hatta tasiral umur ala wajhil matlub hingga segala urusan itu berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan. Fa innal wulad idza lam tusa'iduhum ar-ra'iyya ala mas'uliyatihim lam ta'ti ala al-wajhil matlub. Karena kalau kebijakan penguasa tadi tidak ada respon positif dari sang rakyat, rakyat tidak mau kerjasama dengan penguasanya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Apalagi kalau seandainya penguasanya wal billah pakem. Ya. Ayo A, nggak gelem, ojo nang kini mending nih ojo nang kini dicoret dari warga negara sih mending lah kalau dicoret dari apa namanya buku kehidupan ya oboh ha, dipanggil eksekusi. Repot. Mereka memiliki kekuatan. Mereka yang memiliki urusannya. Mereka yang mengatur negara. Kalau kita ingin rakyat apa negara itu baik, makmur dan sentosa, kerjasama dengan mereka. Tayyib. dan tahina selesai kita membahas hak yang ketujuh yaitu hak para penguasa. Sangat jelas yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala berlandaskan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan juga As-Sunnah menjelaskan tentang bagaimanakah hak para penguasa yang menjadi tanggung jawab rakyat. Intinya satu, as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan mentaati mereka. Dalam perkara yang baik, kerjasama dengan mereka. Dalam urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kerjasama dengan mereka. Kalau mereka memerintahkan dalam kemaksiatan, kita tidak mentaati, tapi kita tetap menghormati mereka. Barakallahu fiik. Jali Syekh. Syekh lama. <clears throat> tamam. Baik.